Selamat pagi Pak Bangga Bean Selamat pagi Silahkan Ya rasanya ide ini terlalu berlebihan ya Karena terus terang kalau eh, jumlah pemulung yang harus diterapkan dibandingkan dengan jumlah apa tenaga dengan eh, bulldozer dan lain-lain mungkin kecepatannya tidak berimbang. Saya rasa lebih baik dana itu diserahkan eh, kepada apabila tiap kelurahan di, di DKI itu di berikan di bidang kami dengan syarat menghancur sampah, pengelola sampah. Atau kalau tiap kelurahan sudah dilengkapi, apalagi sampai tingkat RW, saya rasa sampah itu akan habis. Karena <clears throat> ada yang dijadikan kompos, ada dihancurkan, dan lain-lain. RBI akan lebih efektif. Terima kasih. Iya, Pak Edi. Ya, saya agak sedikit bingung, tapi saya pikir bingung yang positif ya. Artinya Pak Jokowi ya sama Pak Ahok saya nggak tahu itu malaikat dari mana saya pikir belum ada sih orang berpikir seperti itu jadi benar-benar out of the box ya kita nggak usah pikirin impact dan lain-lain lah yang penting go dulu, usahakan dulu. Ini sesuatu hal yang, bagus, terobosan yang bagus menurut saya. Saya support banget sebagai warga Jakarta, Jokowi dan Ahok. Halo, thank you. Pak Jaya? Ya, ya eh, ide ini memang ya menarik ya, walaupun kontrolnya nanti agak sulit. Tapi eh, kalau saya komentar penelpon yang pertama itu lebih baik ide yang siang ini sebenarnya. Karena nanti ada proyek mesin penghancur sampah jadinya. Lebih sulit lagi itu kontrol ini dibanding kontrol yang ini. Menurut saya ini ide ini bisa diterapkan ya. Cuma tinggal perlu controlling manajemennya aja yang baik gimana. Gitu aja makasih. Ya, Pak Warna. Halo, selamat pagi Pak Warna. Halo, terputus ya. Selamat pagi Pak Christian. Pagi. Ya, silahkan Pak. Eh, saya pikir itu eh, pendapat yang luar biasa dan belum pernah ada gubernur seperti itu yang mem saya sekali terputus Pak Christian boleh telepon Pak Sepem lagi ya ya Pak Junaidi selamat pagi ya menurut saya sih digabungkan saja per pemulung di bagian ganggang FTRW sampai kelurahan tapi alat beratnya kalau di penumpukan sampah untuk menghandle terbuka yang lebih besar itu lebih bagus. Iya segitu aja. Oke baik terima kasih Pak Abeng. Iya menurut saya sih artinya manajemen yang harus diperbaiki. Bagus sekali gagasannya. Baik. Ya pagi. Silahkan Pak Amin. Pertama saya ucapkan selamat tahun baru. Terima kasih. Dan penyiar radio bisnis. Terima kasih Pak Amin, sama-sama ya. Nah, pendengar radio bisnis. Ya, oke. Ya, begini saya punya pendapat ya. Jakarta kan selama ini kontraktor memang ada membrane Dia bisa galik, tapi dia nggak bisa nutup. Menurut saya nggak tahu cara kontraktor itu kan memang ada undang-undang. Dia harus tutup. Tapi ya gitu lah, mutu kontraktor. Menurut saya punya cara Pak Ahok sih ya boleh-boleh aja mungkin agak sulit ya soal sifat mutu manusia Jakarta memang udah tradisi kita lihat contoh kemarin berita di Tamrin ya gak, taman diinjak menghasilkan sampah itu kan suatu budaya yang jelek kita harus banyak belajar sama tetangga nggak usah jauh-jauh dari Singapura ke Jepang sama tetangga aja Sarawak kucing ke jauh antara bumi dan langit sekian terima kasih iya Pak Billy iya selamat pagi ya iya ya saya kira ide-idenya Ahok Jokowi ini memang oke okay, ya. sampai mereka tuh suka ini, suka kayaknya membela rakyat kecil emang benar. Tapi juga itu nggak bisa membela rakyat yang maksudnya mengorbankan yang lain gitu. Jadi ambil kebijakan yang oke. Nah kalau mengenai si kontraktor ini atau mas pemulung, itu sih. Cuman yang sebenarnya harus dilakukan adalah penegakan hukum karena ketika anda lihat orang buang sampah sembarangan segala macam itu kalau nggak ditindak yuk ya pakai pemulung berapa banyak pun tetap akan sama sampah banyak jadi intinya tuh memang harus ada penegakan hukum beberapa kan jalan kita kita bisa jalan karena memang hukumannya berat gitu loh nah ini mesti tegas nah kalau presiden nggak bisa tegas sih Jokowi Ahok ini yang mesti tegas tangkap nggak boleh ngerokok jangan di orang ngerokok ditangkap gitu nggak boleh buang sampah ditangkap gitu loh makasih Ya, Pak Herman. Silahkan Pak. Saya setuju banget idenya Pak Ahok. Itu kontraktor nggak jelas kerjanya apa, banjir aja kerjanya tiap tahun. Selain itu kan mengurangi pengangguran. Demikian, makasih. Iya. Tanti Yeriga 9160 masih dibuka untuk kami mitra bisnis dan juga ingin beropini. Selamat pagi Ibu Wati. Hmm? Silahkan Ibu. Saya setuju dengan eh, Ahoknya cara. Tapi saya lebih saya rasa bukan hanya membersihkan aja. Yang terpenting jangan buang sampah sembarangan. Kalau seperti Singapura, kalau nggak dikasih ultimatum tetap orang buang sampah. Masih denda lah tiap buang sampah 10 ribu nggak usah banyak-banyak. Karena nggak buang sampah saya sering eh, perayaan kecil. Ya kena denda itu kan, kan jadi bersih Jakarta kalau didendain. Makasih. Ya. Pak Teddy. Iya, selamat pagi Bu. Silahkan. Iya, bukan hanya untuk membersihkan sampah aja. Peraturan memang harus benar itu. Yang buang sampah itu yang banyak brengsek. Dari tukang ojek, eh, pakai bajai, pakai mobil mewah. Tinggal buka, saya lihat ada orang pejabat juga buka jendela buang itu botol-botol yang minuman botol apa segelas-gelas minuman di jalan di jalan tol di jalan biasa yang bersih-bersih dibuang begitu bikin peraturan itu supaya yang di belakang bisa telepon siapa supaya nomor mobilnya dicatat itu ditangkap orang itu bikin peraturan gitu kenapa apakah susah bikin peraturan itu dasar pemerintahnya nggak mau jalan itu makasih ya Pak Benny halo selamat silahkan selamat pagi ya begitu ya Halo? ya silahkan Pak Bini Mbak Bini silahkan ya, ya silahkan langsung ya. oke okay, terputus Pak Simon begini Mbak ya ini memang bagus memperdayakan apa yang udah sebelumnya dia menjadi pekerjaannya tapi ini yang yang menjadi pemicu hati-hati ini dibayar 2,2 juta juta jadi ini jangan jangan bisa dapat ser serbuan orang-orang pekerja dari luar daerah bisa menyerbu ke situ hmm. jadi hati-hati gitu ya hmm. masalah buruh aja kan belum tuntas kan yang apa yang UMKM gitu ya nah jadi ini agak hati-hati atau memang ah, terlalu tinggi segitu ah, mungkin ya 500 eh, atau sejuta tetapi orangnya jangan memicu minat orang-orang jadi pasti bisa membeludak. Iya, muncul pemulung-pemulung baru ya. Nah, ini soalnya kayak eh, bukan bukan ke tenaga kerja atau orang yang udah disuai misalnya yang udah biasa tiap hari lima orang misalnya gitu udah itu aja nih pasti jangan belum open gitu baru bisa kewalahan nanti itu kata baru lahan bisa jadi wawa ya <laughs> baik ya. iya pasti mau terima kasih ya Pak Ayit Ibu Ayit selamat pagi ya selamat pagi Mbak silahkan Ibu kalau menurut saya siapapun yang buat sampah sembarangan dikasih sanksi sosial suruh nyapu jalanan seminggu aja gitu mbak Jakarta jadi bersih dengan sendirinya hmm. juga kan bikin malu orang yang buang sampah sembarangan itu ya itu aja mbak baik sama siang Pak Jaya ya saya eh, tumbang jalan dikit dan juga udah ngeluarin pulsa sampai telepon ke sini tapi itu, itu, itu bagus itu ya nah memang harus begitu kapan lagi kita memulai sesuatu dengan memotong separuh itu tidak mudah itu memotong separuh itu mana sekarang yang bisa kalau memang efektif dan itu lebih bersih kita harus ikutin dia programnya kita harus dukung kapan lagi orang-orang kalau pejabat biasanya naik ya, ya semua pejabat itu gila ya naik biaya kita uang uang pajak kita dipuaki seenaknya aja ya untuk segala sesuatu bangun sana bangun sini tapi nggak pernah diurusin habis bangun ditaruh aja habis bangun ditaruh aja itu uang yang banyak untuk hal-hal yang tidak berguna ya yang basir istilahnya kapan lagi harus kita lakukan itu secepat mungkin dan dilakukan ya terima kasih terima kasih Pak Jaya baik sudah on the line Pak Teguh selamat siang selamat siang Bu saya mendukung apa yang dilakukan Ahok tapi harus waspada karena itu bahan yang empuk. Jangan banyak orang pengangguran, ya tentunya pemerintah harus bisa menyeleksi. Kalau 2000 karyawan jadi 2 juta itu besar. Mungkin gaji itu sangat diminati orang banyak. Mungkin gajinya kegedean lah, sejuta atau sejuta setengah. Tapi orangnya diperbanyak dan dibagi lima wilayah, pusat, selatan, utara, timur. Dan lagi nanti juga dikonsumir oleh lurah, RT dan RW. Yang mana sekarang RT RW kan juga mempunyai petugas yang sedemikian dan dibagi wilayah tertentu. Apabila itu kotor ya sampah tinggal apa menuduh dengan si ini karena dia tanggung jawabnya di situ. Saja Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Haji Afri, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak. Iya, bagi saya dua jempol untuk Pak Jokowi dan Ahok. Eh, saya pikir ini langkah yang yang sangat bagus dan semestinya harus diikuti oleh seluruh bupati, wali kota, gubernur di seluruh Indonesia. Saya kira itu saja dari saya.